Masih kita pada penjelasan tentang apabila jawab syaratnya tidak cocok bagi syarat yaitu ketika jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah yang di situ fi'ilnya didahului oleh qad ataupun yang semisal itu maka harus pada jawab syarat diikat dengan fa diantaranya seperti dua contoh yang kita telah baca. Wa iyam sasyallahu bi khairin fahu ala kulli syai'in qadir. Di sini jawab syaratnya huwa ala kulli syai'in qadir jumlah ismiyah. Ya. Karena dia jawab syaratnya jumlah ismiyah, maka dikat dia jawab syaratnya dengan fa. Ya. Agar nyambung dengan yang setelah ah, sebelumnya. Contoh berikutnya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, fattabi'uni. Di sini jumlah. Jawab syaratnya adalah jumlah tolab fil amr. Dan itu tidak sesuai dengan yang sebelumnya sehingga diikat dengan fa sehingga menjadi sesuai. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hmm, sehingga nyambung. Karena fa di antara faedahnya menunjukkan makna sababiyah dan itu selaras dengan jumlah jawab dan jaza. Telah disebutkan bahwasanya dikatakan bahwasanya jawab syarat itu tidak cocok bagi syarat yaitu ketika pada jawab syarat tersebut atau ketika jawab syarat tersebut berupa jumlah ismiyah ataupun fi'liyah fi'ilnya tolabi tolab itu banyak macam-macamnya iya kan alhamdulillah sudah lewat itu tolab amr doa, arad, roja, tamani ya kan? Ataupun ketiga jawab syaratnya manfi, dinafikan dengan selain la dan lam. Maka dikatakan la yasluh al-jawab an yujal syarta. Tidak cocok jawabannya dijadikan untuk syarat. Ya, dipasangkan untuk syarat sehingga dicocokkan dengan fa. <clears throat> yang dia bermakna sarabiyah. Wa ma taf'alu, satu lagi contohnya ya, belum dibaca. Wa ma taf'alu min khairin falayuk falan tukfaruh. Falan tukfaruh, apa saja yang kalian perbuat dari kebaikan-kebaikan, falan tukfaruh. Maka saya tidak akan dihilangkan, dihapuskan dari kalian. Ini contoh apa? Kira-kira mengisyaratkan contoh apa? Kalau tadi yang pertama, wa yamsaskallahu bi khairin huwa ala kulli syai'in qadir. Ini mengisyaratkan kepada jawab syarat yang berupa jumlah ismiyah yang tidak bisa itu dijadikan sebagai apa? Jawaban bagi syarat. Maka diikat dengan fa agar bisa. Kalau in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni di sini jawab syaratnya fil amr. Tidak bisa dijadikan sebagai jawab syarat bagi syarat sehingga agar bisa dikasih fa. Kalau ini apa kira-kira? Falan tukfaruh. Jawab syaratnya dinafikan oleh selain la dan lam, tapi oleh lan. Ya. Irobnya wawu harfu atin. Kemudian ma ismu syart jazim. Tajimu fi'la ini ala awal fi'la syart wa tsani jawabuh seperti itu ya Irobnya. Dan dia ma fi mahal rafin mubtada. Hmm. Mubtada taf'alu fi'la syart. wa alamatu jazmi hafunu مجزم وعلامة الجزم حذفه لأنه من من الأمثلة الخمسة ومن الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل -al فاعل الألف للفارقة min khairin jar majrur muta'alliq bi taf'alu. Ya. Kemudian falan fa rabithah li jabi syart lan harfu nafin wa nasbin. Tukfaru fil mudhari' mughayyir sighah mansub bilan. Alamat nasbihi hadhun nun wa wawul jamaah dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin naibul fa'il falan tukfaruh naibul fa'il karena fi'ilnya mughayyir sighah atau mabni lil majhul. Kemudian ha dhamir mutasil fi mahalli nasbin maf'ul bih. Maf'ul bih. Dan fa'nya itu wajib disebutkan, tidak boleh dibuang. Meskipun terkadang disebut tidak dibuang fa'nya, itu ketika darurah. Ketika darurah. Seperti darurah syariah. Ya. <clears throat> Kemudian diantara robit yang lain selain fa yang bisa mengikat jumlah jawab yang tidak cocok dijadikan sebagai jawaban bagi syarat adalah idza hujaiyah. Itu juga bisa dijadikan sebagai pengikat jumlah jawab yang tidak cocok bagi syarat. Fujaiyah itu nisbah kepada al-fujaah yaitu mendapati sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Ya, tiba-tiba maknanya. yang menunjukkan makna tiba-tiba. <clears throat> Contohnya di sini wa intusibhum sayyatun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Adapun kalau mereka ditimpa satu kejelekan karena sebab dosa-dosa mereka yang mereka kerjakan idahum yaqnatun, maka tiba-tiba mereka berputus asa. <clears throat> Ya orang-orang kafir Makkah إعرابnya in harfu syartin jazim tansibu fi'l tansibu fi'lain fi'l syart al-awwal fi'l syart والثاني jawabuh wal ha maf'ulun bih ataupun tusibhum tusib tusib fi'l syarat ya madzumun bi'in wa alamatu jazhi mihi as-sukun wal ha tusibhum ha maf'ulun bih mimnya alamatul jam' sayi'atun fa'il Bima jar majrur kemudian al ba harfu jar ma ismul mausul ismul mausul bimana alladzi dengan mana alladzi ma, ma, ma mausulah bermakna alladzi pada mahalnya jar karena dimasuki huruf ba kemudian bima qaddamat ya qaddamatnya apa qaddamat fi'lun Maudin, mabni al fath wa ta alamatu ta'nis Tau ta'nis aidi fa'il marfu alamatu rafi Bommah. muqaddaru ala al Ma'ana mana min dhuhriha Alisif qal. karena dia isim mankus. isim mankus. aidihim mimnya alamatul jama. hmm. jumlah fi'il fa'il dan sila mausul Ya, jumlah fi'il qaddama kemudian fa'ilnya id ya, itu adalah jumlah silah bagi si mausul bagi ma aidnya mahdhuf takdirnya qaddamathu bima qaddamathu gitu bima qaddamathu Ya, tadi juga bisa wa mataf'alu itu robitnya mahdhuf wa mataf'aluhu ataupun muqaddar. <clears throat> Ini idza fujaiyah wa ya harfun. Idza fujaiyah itu huruf. Yang sahih idza fujaiyah huruf. Tidak seperti idza syartiyah. Jadi idza fujaiyah yang sahih itu huruf. Tidak ada mahal dalam i'rab. Idza hum hum dhamir munfasil bi mahal rafin mubtada. Yaqnatun fi'il mudhari' مرفوع على رفي ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة والواو ضمن المتصل مبني على السكن في محل رفع فاعل جملة جملة به اسمية فعلية اسمية هم يقنطون مدر خبر في محل به جزمين جواب الشرط إذا جملة اسمية مبتدا من مبتدا وخبري في محل جزمين جواب الشرط Wa dzakara sahibul Jarumiyah fil Jawazim kaifama. Pemilik atau penulis kitab al jarumiyah menyebutkan di antara penjazam yang menjazamkan dua fi'il sekaligus kaifama. Ya. Contohnya kaifama taf'al af'al. Bagaimanapun kamu taf'al berbuat maka saya akan berbuat. Wal jazm biha madhabun madhabu kufi jazm dengan kaifama adalah mazhabnya orang-orang Kufah. Walam naqif laha ala syahid fi kalamil Arab dan kami tidak mendapati adanya syahid pendukung yang menguatkan pendapat ini yaitu kaifa menjazmkan dua fi'il sekaligus. Tidak mendapati satu syahid pun pendukung pun dari ucapannya orang Arab. Syair-syair mereka. Ya. Wa qad yujzamu bi idza fi darurati syi'ri dan terkadang dijazmkan dengan idza fi'il mubarak ataupun kadang kita juga menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus pada darurah syariah seperti ucapan penyair wa idza tusibka khassasatun fatajammali apabila kau ditimpa kesusahan kemiskinan fatajammali perhiaslah seolah-olah engkau tidak ditimpa kesusahan ya selesai dengan ini pembahasan tentang al-jawazim dengan macam-macamnya sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya Nats ada yang mau disampaikan Pembahasan apa itu? Tentang apa? Syair, syair. Apa pertanyaan gimana ya? Maksudnya gimana? Ya harus ya harus nggak ada ya ya tadi yang dicontohkan oleh musonif dari jawab syarat yang berupa tolab hanya fil amr masuk di dalamnya yang lain banyak kan tolab itu ada nahyun ada doa meskipun doanya berbentuk khobariyah tapi maksudnya doa mana doa arab tawaran istifham taksis tamani taraji tapi di sini beliau cukupkan dengan satu contoh dari tolab, Ya, sehingga anda pahami ya. Jadi bentuk-bentuk jawab syarat yang tidak cocok dijadikan sebagai jawaban dari syarat yang pertama jumlah apa? Ismiyah. Yang kedua apa? Jumlah tolab ittabi'uni. Yang berikutnya jumlah fi'liyah yang dinafikan selain dengan la dan lam. Adapun kalau jawab syaratnya fi'il madhi ya di'rab pada mahalnya. In qama Zaidun qumtu misalkan. In qama Zaidun qumtu. In harfu syartin jazimun tajzimu fi'lain ya kan. Qama fi'il madhi mabni al fath fi mahali jazmin kan. Wa fa'il mustatir fi. Qumtu fi'il fa'il. Qama fi'il madhi mabni al sukun fi mahali jazmin jawab ya, syarat seperti itu ya <clears throat> ada ucapan bagus dari Al Azhari katanya fadzakiyu yanalu bil misalil wahid ma la yad ma yudrikul ghabiyu bi alfi syahid ya Allah ini campukan fadzaki seorang cerdas yanalu bil misalil wahid bisa memahami mendapatkan dengan satu contoh saja ma la yudrikul ghabiyu bi alfi syahidin perkara-perkara yang tidak bisa difahami oleh orang yang bodoh dengan seribu contoh. Iya, satu contoh tercukupi. Iya. Jangan minta terus contoh semua. Ya, saya kita masuk ke pembahasan berikutnya. Babun na'at. Bab tentang na'at atau sifat. An-na'at definisinya adalah wa tabi'ul mushtaqu awil mu'awwalu bihi al-mubayyinu li lafzi matbu'ih والمراد بالمشتق اسم الفاعل كضارب واسم المفعول كمضروب والصفة المشبهة كحسن واسم التفضيل كأعلم كأعلم والمراد بالمؤول بالمشتق اسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا واسم الموصول نحو مررت بزيد الذي قام وذو بمعنى صاحب نحو مررت برجل ذي مال واسماء النسب nahu maratu bi rajulin dimashqi wa min dzalika al jumlah wa syartul man'ud biha an yakuna eh ini nanti aja cukup dari situ Sebutkan oleh musannif di sini definisi tentang ma'ad yaitu tabi' tabi' sesuatu yang ikut kepada apa yang sebelumnya tidak mendahului apa yang sebelumnya Nah itu tabi datangnya setelah yang diikutinya. Dari si Arab ngikut yang sebelumnya. Dan ada khilaf di antara ulama terkait dengan amilnya tabi itu apa sih? Ya. Sebagian mengatakan bahwasanya amilnya tabaiyah karena sebab dia ngikut kepada yang marfu maka itulah amilnya dia pun ikut marfu ini yang masyur si al sinati al mu'ribin pada lisannya para Arab ya kan kita kita Arab jaa Zaidun al-Fadil, al-Fadil sifat atau na'at na'at al-marfu marfu mitluh. Ini tafa'iyah. Sebagian yang lain mengatakan bahasanya yang amil, yang meramal pada tabi itu sama. Amil yang beramal pada matbu. Sehingga dalam contoh tadi Zaidun al-Fadilu yang merupakan Zaid ja'a, yang merupakan al-Fadilu pun ja'a juga. Ada yang berpendapat demikian. Kemudian kata beliau tabi, tabi sudah paham ya. Tabi yang mustaq. Ya, tabi yang mustaq. Akan dicontohkan nanti seperti isim fa'il itu mustaq kan. Kemudian juga isim maf'ul dan sifat musyabbah. Bukan jamid. Awil mu'awwal bih atau dia bukan mustaq jamid tapi bisa ditakwil dengannya mustaq. Hmm, itu syaratnya apa? Na'at. Jadi dia mustaq isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbah atau yang dia muawal bi jamid tapi bisa ditakwil yang mustaq. Bisa ditakwil dengan isim fa'il atau yang semisalnya. <coughs> Al mubayyin li lafzi matbu'ih. Ini fungsinya tabi'a. Menjelaskan lafaz matbu'nya agar lebih khusus atau lebih tertentu. Al mubayyin li lafzi matbu'ih yang menjelaskan lafaz matbu'nya. Paham ya? Tabi' matbu'. Hmm. Kalau tabi' yang ikuti, matbu' yang diikutinya. Kalau dalam na'at, man'ud, na'at man'ud. Man'ud itu matbu'nya, na'at tabi'nya. Ya. <coughs> Disebutkan di sini wal muradu bil mushtaq dan yang dimaksud dengan mushtaq adalah ismul maf'ul. Isim maf'ul. Seperti madrub, apa lagi? masyrub apa lagi? Maklub yang pak semua. Apa lagi? Mandub, apa lagi? Yang enggak mesti ba. Atau mesti ba? Enggak kan? <laughs> enggak kan? Makro dan yang lainnya. Isim maful drub. Kemudian juga isim tafdil seperti a'lama akroma. Apa lagi? Masih ada? Tafdil sin tafdil, ajmala, terus akbaro dan seterusnya. <coughs> Dikatakan dalam contoh, hadza rajulun boribun. Ini contoh tabi yang berupa isim fa'il. Ja'a rajulun misalkan alimun. Ja'a rajulun Mabrubun. Ya. Ataupun jaa apa lagi? Rajulun a'lam minka misalkan. Jaa rajulun a'lam minka. Datang rajulun seorang yang lebih berilmu darimu. Ya. <clears throat> Wal muradu eh jelas ya kalau yang berupa isim dari na'at ya seperti di isim fa'il tinggal dikiaskan juga isim maf'ul tinggal dikiaskan dan sifat musyabah juga dan juga isim tafdhil tinggal dikiaskan. Dan itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah bisa dijadikan sebagai sifat bagi yang ma'rifah. Contoh ja al-alim misalkan. Ataupun yang nakira juga bisa ja rajulun alimun dan seterusnya. Disebutkan di sini atau yang mustaq ataupun yang muawal bil mustaq. Apa itu yang disebut dengan al muawal bil mustaq? Wal muradu bil awal bil mustaq ismu isyarah. Dan ini maksud dengan muawal bil mustaq yang dia bisa dijadikan sebagai sifat adalah isim isyarah. Isim isyarah kan semuanya mabni. Iya kan? Bina. Yalzim atau talzim al bina. Yang pertama di sini disebutkan yang mustaq ataupun yang ditakwil yang muawal bil musyak adalah isim isyarah. Tadi tapi tidak semua isim isyarah ya. Tidak semua isim isyarah dikecualikan dua isim isyarah yang dia tidak bisa dijadikan sebagai naat sebagai sifat seperti summa atau eh, seperti sama dan huna sama itu di sana mananya huna di sini itu tidak bisa dijadikan sebagai apa sifat <clears throat> ada pun yang lainnya bisa seperti yang akan datang contohnya disebutkan oleh musonif. Tidak bisa dikatakan dalam contoh marotu birojulin huna. marotu birojulin huna. Kemudian antara Arab huna di sini sebagai sifat dari rojulin. Tidak, tidak bisa. Ya. Karena dia huna dan juga sama itu berkaitan dengan sesuatu yang mahzuf. Kainin gitu kan, kain itu. Kalau ada jumlah atau syibu jumlah yang datang setelah apa? Nakiro itu dia aslinya sebagai apa? Sifat ataupun iya kalau nakiro setelah nakiro sifat bagi ya mahdhuf ya mahdhufnya itulah ya aslinya sebagai apa? Sifatnya. Jadi huna itu muta'alik dengan sesuatu yang mahdhuf takdirnya kainin misalkan. Dirajulin kainin huna. Kainin itulah yang aslinya sebagai sifat. ataupun huna ini hanya muta'alik saja. Ya bukan dia aslinya sebagai apa? sifatnya. Yang bisa dijadikan dari isim syarah sebagai naat sifat adalah selain itu, selain sama dan huna. Dan ditakwil. Tadi kan ditakwil apa takwilannya? Takwilannya bisa al-hadir atau al-musyarilaih. Al-hadir atau al-musyarilaih. Sehingga dalam contoh yang dicontoh di sini marotu bi Zaidin hadza. Saya melewati Zaid yang ini. Haza ini kan mus, dan al Musyaq. Jamir dan musyak. Jamid kan. Maka ditakwil dengan Musyaq, ditakwil bisa al hadir atau al musyar ilaih. Maratu bi Zaidin al hadiri ataupun al musyari ilaih. Saya melewati Zaid yang hadir ini atau yang ditunjuk ini. Ayat ah, itu takwilannya isim isyarah, semuanya seperti itu. Kalau musanna bi maratu bi az-zaidaini hadaini Berarti apa takdirnya? al ini gitu loh Al al ini Atau al-musyar ilaihima gitu kan. Kalau musanna. Jadi kalau isim syarah takdirnya apa? Bisa al-hadir atau apa? Al-musyar ilaih. insya insyaallah jelas ya. Maratu dan fa'il. Kemudian bizairin jar majrur. Al-ha li tanbih, hadza ha li tanbih. Isim syarahnya aslinya hanya za. Hmm dan itu isim syaraza fi mahalli jar pada mahalnya jar na'at bagi Zaid sifat bagi Zaid kemudian yang kedua yang dia ditakwil dengan yang mustaq dalam kondisi dia jamid adalah isim mausul isim mausul dan tidak semua isim mausul ternyata bisa dijadikan sebagai sifat yang dikecualikan diantaranya man man kan isim mausul bisa nggak bisa ini dijadikan sebagai naat juga ma juga ayun juga za ini isim mausul yang empat ini tidak bisa dijadikan sebagai apa naat sebagai sifat tadi sebelumnya ada pun yang selainnya bisa ya. dengan ditakdirkan apa sih apa takdirannya atau takwilannya isim mausul kalau tadi haza dan teman-temannya hazi kan tadi takwilannya bisa apa al hadir atau al musyarilai adapun isim mausul seperti al al ladzina al ladzaini Alati dan seterusnya itu ditakwil dengan makna al-ma'hud al-ma'lum al-ma'hud itu yang dikenal yang diketahui mana al-ma'lum al-ma'lum contoh lihat maratu bi zaidin alladzi qama maratu bi zaidin alladzi qama saya melewati zaid yang berdiri ya, yang telah berdiri di sini alladzi sebagai sifat dari dari apa zaid dan dia betulnya apa jamid kan tapi dia bisa ditakwil dengan yang awal itu al-ma'lum gitu. marutu bi Zaidin al-ma'lumi qiyamuh takdirnya. Saya melihat Zaid yang sudah diketahui berdirinya. Jadi alladzi tawilin al-ma'lum. Kalau di misalnya diganti namanya di Zainaba, marutu bi Zainaba al-allati qamat. Berarti takdirnya apa? Al-ma'lumah qiyamuha gitu kan. Maknanya apa? Al-ma'lum, takdirnya al-ma'lum. Sifam ini ya. I'rabnya maratu fi'lun wa fa'il. Bi zaidin jar majrur alladzi ismu fi mahalli apa? Jarrin sifat li zaidin. Atau kalau mau lebih lengkap bisa alladzi ismu usul mabni ala sukun fi mahalli apa? Jarrin na'at li zaid. Itu na'at li zaid dan dia ditakwil dengan yang muawwal yaitu al-ma'lum al-ma'lum. Yang ketiga, zu bimakna sahib, zu dengan makna sahib. Ya. Zu dengan makna sahib ya. Zu yang salah satu dari apa? asal khamsah itu bermakna sahib kan. Kalau zu mana sahib itu takwilannya zu sahib takwilannya ya. Marartu bi rajulin zi malin. Zi itu aslinya dia jamid. Cuma bisa ditakwil dengan yang mushtaq yaitu sahib. Marartu bi rajulin dzi malin ya dari tadi sahibi malin. Ini irabnya jelas ya. Amthila atau apa? Asmaul khamsah. Dzi sifat bagi rajul, sifatul majrur, majrur misluhu alamatu jari al ya niaba anil kasra li anawinal asmaul khamsah wa huwa mudhaf ma mudhaf ilaih. Insyaallah irabnya bisa ya. Warabi yang keempat dari apa yang dia ditakwil kepada makna yang mustaq dalam kondisi dia sendiri mabni ataupun jamid adalah asmaun nasab. Nama-nama nisbah. Nama-nama yang dinisbahkan kepada daerah tertentu ataupun perkara tertentu. Ini juga bisa dijadikan sebagai sifat baik bagi yang ma'rifat ataupun nakirah boleh asmaun nasab. Contohnya marartu birrajuli ad-Dimashqi tu bi rajul ad-dimashqi takwilannya adalah al-mansubi ila dimashqi gitu ilaiha jadi karena isi nisbah maka takwilannya mansub ilaiha maka contoh marotu bi rajuli ad-dimashqi ad-dimashqi sifat bagi ar-rajul sifatul marjul maju mislu wa alamatu jari al-kasra al-muqaddara ala akhirih li asiqal karena berat ya. dan ad-dimashqi pada takwilan al-mansubi ila dimashqi iya. kalau al-mansub kan si maf'ul kan dia awal, Seperti itu ya takwilannya isim nisbah. Al mansub ila ya, al mansub ila. Bisa disifati dengan isim nisbah ini yang itu punya nakirah. Seperti dalam contoh yang dicontohkan oleh musannif di sini. Maratu birajulin Dimashqi. Saya melewati seorang yang dinisbahkan dari negeri Dimashqi ataupun orang yang berasal dari Dimashqi. Ya ini apa takdirnya mansubin kalau tadi marfu birojul al-mansubi berarti kan. Kalau rojulin mansubin gitu. Mansub pakai sin bukan pakai sod ya. Mansub yang dinisbahkan disandarkan. <coughs> Ila akhirih. Ya Arabnya insyaallah mudah ya. Arabnya marfu fil fa'il li rajulin jar majrur di masqi na'at. Wa na'at tabi' lil man'u fi i'rabih tabi'u fi jarrih wa alamatu jarri kasru akhirih. Ya cukup dulu masih ada nanti di antara perkara yang lain yang dia juga ditakwil dengan yang mushtaq dan bisa dijadikan sebagai sifat.